jurusan bukan? <laughs> Tiga orang. Siapa yang bisa mengetik? Siapa mau name dengan uh, nama? diserang pak ini ini dia pak ada sultan ketiga sultan ketiga Vijay bukan Sultan Selamat datang. Yes.

bakal satu orang kesini Yesus bisa anak kita itu tidak masuk Maksudnya, dalam tamu ya.

HP? Berarti Ini, enggak. bosnya kosong tiga satu tiga satu satu delapan kosong kosong enam kita sudah ada Watson siapa siapa Watson Isran berdua Tengok, sembilan.

karena kita memang apa

Biar ya nih. Pesan dari benam ya nih. Berapa ini? Mas besar. Besar buat gambar ini. So, Pak Mado Sekose, Mado Kedepangan. <laughs> Orang oh, kontraknya berapa? Ada satu Sama-sama. Udah, Ahmad, Ahmad, ngapain nih, ngapain nih? Ah, 80 berapa? 80 satu.

Kurang buat

Kita malu aja loh sih apa? Mana? Mana? Oh, ini suami ini. Siapa? ini nih, Pak? Sudah. Oh. Sisa satu kalau tidak ada

Asik. Tambah hari lagi hari Asik. Salam. Lempar official itu. André de Malassé. Iya, iya, enggak pernah kesana. Rahman. Kalau kamu masuk. Ya. Wei, wei, Jen. Jen, Jen. Ada jam. Atau ini,

Nah, Mas a gente tá não tirou pela vontade. Obrigada.

Vamos lá, dengan sultan satu kelompok ini dengan sultan dengan sultan dong chorre, te, chorre. chorre. السلام di sini ada ada Bro, bos, saya tadi Ayo, ayo, ayo, ayo,

eh setahun ya misalnya panjang terus telapak kemudian ada berit rata ada yang dari lama ada yang satu arah dua arah kayak kemarin ya atau mau saya bagikan materinya yang kemarin sudah sudah Oke. Okay. yang kalau di ekor mana tadi yang mana ya ada oh udah nyapa ya udah coba mana nanti kita kirim lagi ke mikrofon nanti mana.

Berapa itu nama foto? Safira, Yusna, Rahmat, lagi, Devita, Bibi, Muhammad Rayu, Muhammad Bayu, Adhan, Singli. So, dari pagi ya.

Iqbal. Iqbal. Ada. Ada ada ada. Ini bisa. Ya. Hari. Hari Rob. Ricky. Ricky Ricky. Ricky Ricky. Ricky Ricky. Ya, ya, Pak. Haikal. Hadir, hadir. Haikal, lah. Yura. Yuda, Yuda. Yuda. Hadir, hadir. Hadir, hadir. Ada, ada, ada. Japri saya. Ada, ada, ada. Keluar, Pak, keluar. Hadir, hadir. Ada, ada, semua. Grip apa ya? Grip. Grip ber. Pada kamar yuk.

Apa yang

comparar. Thank you. Oh, sini memang baik sekali lah. Apa? Kasar besok. Itu dia sekurang satu. Dia mau Dia mau maju. Berarti ini kursi dua anu. Valentini Kita pakai